kepada para peserta kajian rumah diharapkan untuk mempersiapkan diri karena insya Allah sebentar lagi kajian rumah akan kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fih Kama yukhibbu Rabbuna wa yardha Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah amma ba'd Masyirun muslimin ikhwan wa akhwati rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tidak ada habis-habisnya kita ucapkan puji serta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat berupa nikmat kesehatan, nikmat iman serta Islam sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul di masjid yang mulia ini yakni Masjid Pogung Raya untuk melaksanakan atau untuk <clears throat> mengadakan sebuah kajian rutin muslimah atau yang biasa kita sebut dengan karumah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita akan kembali memulai kajian karumah dan insya Allah akan dilanjutkan pada minggu-minggu berikutnya. Adapun yang menjadi pemateri pada saat ini atau pada kesempatan kali ini yakni beliau Al-Ustadz Abu Salman Hafizullah Ta'ala.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 dolalah wa kulla dolalatin finnar Ikhwati wa akhwati rahimakumullah Alhamdulillah setelah libur beberapa saat sore hari ini kita memulai lagi kajian ke rumah dan kita insyaallah taala akan meneruskan pembacaan kita terhadap tafsir surat Al-An'am eh, afan tafsir juz amma yang kebetulan eh, di dalam tafsir juz amma yang ditulis oleh Shalih Ibnu Saimin rahimahullahu taala didahului dengan tafsir dari surat Al-Fatihah mengingat begitu pentingnya kita untuk memahami tafsir tersebut dan kita pada beberapa pertemuan yang lalu telah membahas mengenai sedikit mukaddimah tentang keutamaan ilmu tafsir dan juga kita telah menyampaikan sedikit mengenai eh, keutamaan-keutamaan uh, sebagian daripada surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Satu di antaranya adalah surat Al-Fatihah dan kita pun kemarin telah masuk kepada Eh, satu ayat yang mustaqillah, ayat yang tersendiri yaitu ayat yang ada sebelum Al-Fatihah yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita pun telah sedikit menyampaikan tentang bahwa Bismillahirrahmanirrahim dianjurkan kepada kita untuk kita baca pada saat kita hendak memulai berbagai macam aktivitas-aktivitas dalam rangka kita bertabarruk, dalam rangka kita memohon berkah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan aktivitas yang hendak kita jalankan, yang hendak kita lakukan tersebut. Semisal ketika kita hendak belajar, maka kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Ketika kita hendak mengajar kita pun membaca bismillahirrahmanirrahim ketika kita hendak bekerja kita pun mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan seterusnya sehingga dengan bacaan bismillahirrahmanirrahim ini dalam sebagian perkara langsung akan tampak faidahnya akan langsung tampak keberkahannya satu contoh ketika seseorang masuk ke dalam rumah kemudian dirinya membaca bismillahirrahmanirrahim maka syaitan tidak akan ikut tidak akan mengikuti dirinya masuk ke dalam rumahnya ketika seseorang hendak makan dia membaca bismillahirrahmanirrahim syaitan pun tidak akan bersekutu dengan dirinya dalam makan makanan tersebut Ketika seseorang membaca bismillah ataupun bismillahirrahmanirrahim, mohon maaf ketika hendak berkumpul dengan pasangannya, maka syaitan pun juga tidak akan bisa bersekutu, tidak akan ikut menikmati uh, di dalam melakukan hubungan suami istri tersebut dan yang lainnya. Ini di antara keberkahan keberkahan yang langsung tampak ketika kita memulai untuk melakukan berbagai macam aktivitas dengan membaca bismillahirrahmanirrahim. Kenapa demikian? Karena ketika kita membaca bismillahirrahmanirrahim dalam eh, tata bahasa Arab di sana ada pembahasan mengenai hukum-hukum yang berkaitan dengan huruf jar dan ismun majrurun. Di sana juga ada pembahasan mengenai mudhaf dan mudhaf ilaih yaitu sesuatu uh, yang disandarkan dan sesuatu yang disandari. Nah, satu di antara kata yang ada di dalam bismillahirrahmanirrahim adalah kata ismun. Kata ismun yang disandarkan kepada lafdul jalalah Allah ya, lafdul jalalah Allah. Manakala ada kata semacam ini yang dalam tata bahasa Arab disebut dengan kata yang nakiroh Kemudian diidofahkan, disandarkan kepada isim yang ma'rifah Maka satu di antara faedahnya adalah yufidul umum Memberikan faedah keumuman Artinya bahwa ketika kita menyebut bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut nama Allah ini hakikatnya adalah kita eh, kita sadari ataupun tidak kita sadari kita telah menyebut sekian banyak nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Maka layaklah kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahannya kepada kita eh, di antaranya adalah dalam beberapa contoh perbuatan-perbuatan yang telah kita sampaikan tadi. Kemudian akhir daripada ayat Bismillahirrahmanirrahim adalah kata Ar-Rahman dan kata Ar-Rahim. Ar-Rahman maknanya adalah Dzurrahmatil Wasi'ah yaitu zat yang memiliki rahmat yang sangat-sangat luas. Ya, zat yang memiliki rahmat yang sangat luas. Jadi pada diri Allah Subhanahu wa taala itu ya, ada sifat yaitu satu di antara sifatnya adalah rahmah. Sifat kasih sayang. Dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu sangat luas. Bukti dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kasih sayangnya baik kepada orang-orang mukmin ataupun kepada orang-orang kafir. Allah berikan kepada orang-orang yang banyak berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa taala atau juga diberikan kepada orang-orang yang banyak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dunia ini dalam masalah asar dampak daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala semua makhluk ikut merasakannya. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam kitab beliau yaitu Al-Adabul Mufrad yang kurang lebih secara makna bahasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki 100 rahmat ya. Inna lillahi mi'atu rahmatin Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki seratus rahmat Yanzilu ila ad-dunya juz'an wahidan Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan rahmatnya ke dunia ini seperseratusnya Yaitu seperseratusnya Yaitu satu rahmat Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi. Sehingga dampak daripada rahmat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan ke muka bumi ini kata Rasulullah, Anda sekalian akan bisa melihat betapa kuda yang kita kenal binatang yang susah untuk diam, binatang yang usil, maka dia pun akan menahan kakinya agar jangan sampai kaki tersebut menginjak anaknya. Ya, menginjak anaknya. Ini satu di antara dampak rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi. Kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Yang terkadang seorang ibu rela begadang hampir sepanjang malam ketika buah hatinya sedang sakit dia rela mengorbankan waktunya untuk istirahat. Guna dia manfaatkan merawat buah hatinya supaya buah hatinya tidak sampai tambah parah sakitnya. Ini pun karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi ini yang hanya seperseratusnya. Nah, dari seratus rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan ke muka bumi, maka semuanya mendapatkan bagian. Semuanya mendapatkan bagian. Yang manusianya ataupun yang selain manusianya. Yang kafirnya ataupun yang mukminnya seluruhnya mendapatkan rahmat Allah yang satu bagian ini. Nah, kemudian yang 99 bagian di mana? maka sakaha fa'am uh, eh, sakallahu laha Allah Subhanahu wa taala menahan rahmatnya yang jumlahnya 99 per 100 yang nanti hanya Allah akan subhanahu wa ta'ala berikan kepada hambanya yang beriman di akhirat ya hanya akan diberikan kepada para hambanya yang beriman di akhirat nanti yaitu berupa surga dengan segenap kenikmatan yang ada di dalamnya yang kata Rasulullah SAW di dalam hadis Bukhari bahwa kenikmatan yang ada di surga itu Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi hamba-hambanya yang beriman yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga dan tidak pernah terbersit di dalam hati seorang manusia. Bagaimana kemudian keadaannya dengan beberapa ayat dan beberapa hadis yang menyebutkan bahwa di, e, di surga nanti ada berbagai macam buah-buahan, ada sungai, ya sungai di surga itu ada yang airnya berupa madu, ada yang berupa air tawar, ada yang berupa susu, ada yang berupa khamr. Padahal itu semuanya juga sudah kita kenal di dunia ini. Maka makna daripada belum pernah dilihat, belum pernah didengar dan tidak pernah terbersih di dalam hati seorang manusia yaitu kualitas ya, kualitas kenikmatannya yang ada di surga nanti. Sungguh tidak bisa dibandingkan dengan kenikmatan yang ada di dunia. Kalaulah juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di akhirat nanti orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga itu juga memiliki pasangan. Maka pasangan-pasangan yang di surga nanti itu jauh lebih indah dan jauh lebih nikmat ketimbang pasangan-pasangan yang ada di dunia ini. Sehingga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada seorang pun yang masuk ke dalam surga ataupun yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga kecuali berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kecuali berdasarkan rahmat Allah Subhanahu wa wa taala. Apakah kalau demikian berarti kita tidak perlu beramal di dunia ini? Kalau kita ataupun kalau orang yang dimasukkan ke surga itu hanya karena rahmat Allah, jawabnya adalah tetap perlu beramal soleh. Karena apa? Karena amal soleh ini merupakan sebab, ya, merupakan sebab seseorang dimasukkan ke dalam surga. Namun makna daripada bahwasanya seorang dimasukkan ke dalam surga itu semata-mata karena rahmat Allah adalah nilai yang ada di surga itu sama sekali tidak sebanding sama sekali tidak sebanding dengan amal soleh yang kita lakukan di dunia ini. Tidak ada bandingannya. Sampai-sampai para sahabat pun bertanya, termasuk engkau ya Rasulullah. Maka Rasul pun mengatakan termasuk saya. Masuk surga karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk ke dalam hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang beruntung yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke Jannatul Naim, ke Jannatul Firdausil A'la. Terkait dengan makna Ar-Rahim, makna uh, yang terkandung di dalam Ar-Rahman Ar-Rahim ya tadi Ar-Rahman itu maknanya adalah dzur rahmatil wasiah adapun Ar-Rahim ini maknanya adalah dzur rahmatil musilah yaitu eh, zat uh, yang menyampaikan rahmatnya zat yang memberikan rahmatnya kepada siapapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari para hambanya. Sebagian dari kaum muslimin ada yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam ayat-ayatnya dengan semisal Ar-Rahman dengan semisal Ar-Rahim maka kita tidak boleh memaknai Allah itu memiliki sifat rahmah Ya, ini sebagian dari kaum muslimin mengatakan kita tidak boleh mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki sifat rahmah. Kenapa? Karena kata mereka bahwa sifat rahmah ini menunjukkan kelemahan dan sifat rahmat ini menunjukkan eh, butuhnya kepada pihak lain. Ini kata sebagian kaum muslimin. Nah, kenapa pendapat semacam ini muncul? Nah, pendapat ini muncul kurang lebihnya adalah ataupun asal munculnya kurang lebih muncul dari saudara kita kaum muslimin yang berfaham bahwa kita tidak boleh memaknai eh, sifat-sifat uh, yang Allah Subhanahu wa taala miliki di dalam Al-Qur'an ataupun yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya dengan makna hakiki. Ya, tidak boleh memaknai, tidak boleh mengartikan dengan makna-makna hakiki. Kenapa demikian? Mereka memiliki satu kaidah ketika kita memaknai mengartikan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu dengan makna hakiki ataupun dalam bahasa Arabnya sering dikatakan dengan makna zahirnya, makna yang eh, tampak yang paling banyak digunakan menurut kaidah mereka berarti kita telah melakukan tasbih ya berarti kita telah melakukan tasbih satu contoh kita tidak boleh memaknai aliyat iyat yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an. Semisal uh, khalaqtu biyadayya. Ya ketika Allah bertanya kepada para iblis, "Kenapakah kalian tidak mau sujud kepada sesuatu yang telah aku ciptakan dengan yadayya, dengan kedua tangan saya. Maka kita tidak boleh memaknai yadun di situ dengan e, makna tangan. Satu contoh yang lain, ketika Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an semisal mengatakan e, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram dan kekalah wajah Rabbmu yang memiliki keagungan dan yang memiliki kemuliaan. Maka wajah tidak boleh kita tafsiri dengan wajah, tidak boleh kita artikan dengan wajah itu muka. Ini diantara contoh. Ya. Tadi kaidahnya ketika kita memaknai semacam ini kata mereka, ini kaidah mereka berarti kita telah melakukan tashbih. Kita telah melakukan penyerupaan antara Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Dan kalau kita melakukan tasbih berarti bertentangan dengan firman Allah laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sepintas kita melihat e, kaidah yang mereka bangun itu sepintas benar. Didasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala juga. Namun kita pun akan menjawab syubhat yang mereka lontarkan juga dengan ayat sama. Juga dengan ayat yang sama, yaitu dengan ayat laisa kamislihi syai'un wa huwas samiul basir. kita memaknai ayat-ayat yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dzatiyah tertentu ataupun ketika kita memaknai hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat dzatiyah tertentu itu sifat-sifat yang melekat pada diri Allah dengan makna zahirnya dengan makna yang kita fahami akan tetapi kita di dalam memaknai tersebut dengan makna dohir tersebut kita tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya tidak boleh menyerupakan dengan makhluknya satu contoh Ketika kita memaknai iyat yang ada di dalam Al-Quran iyatun yang ada di dalam Al-Quran itu dengan makna tangan Kita wajib memaknainya dengan makna tangan Selama tidak ada dalil yang memalingkan dari makna yang dohiri ini kepada makna yang lain Kita maknai dengan makna dohirnya Namun yang kedua harus kita ingat Di dalam kita memaknai tangan tersebut tidak boleh melakukan tasbih tidak boleh melakukan penyerupaan. Kita tidak boleh mengatakan tangan Allah Subhanahu wa taala itu bentuknya seperti ini ataupun seperti itu. Kita tidak boleh menyebutkan oh wajah Allah Subhanahu wa taala itu seperti ini ataupun seperti itu. Inilah yang tidak boleh. Kenapa? Karena kalau kita menyebutkan oh tangan Allah itu seperti tangannya si fulan berarti kita melakukan tasbih. Nah, maka kaidah yang benar dalam masalah uh, meyakini adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala kita tetap memaknai mengartikan sifat-sifat zatiyah Allah Subhanahu wa taala ataupun sifat-sifat fi'liyah Allah Subhanahu wa taala dengan makna zahirnya namun kemudian kita melakukan tafwid menyandarkan kepada Allah tentang kaifiyahnya. Ya, seperti apakah hakikat dari sifat Allah Subhanahu wa taala tersebut kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kaidah yang tadi yang kita sebutkan yang disampaikan oleh sebagian saudara kita yang menolak sifat-sifat semacam ini, mereka tafwid dalam masalah makna. Mereka menyerahkan kepada Allah masalah maknanya. Jadi mereka tidak mau memaknai yadun dengan tangan. Udahlah terserah Allah maknanya apa. Ya pokoknya seperti itu. Nah ini lebih membingungkan lagi. Dan berarti kita katakan kalau kita tidak boleh memaknai apa faidahnya, apa manfaatnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an? Apa manfaatnya, apa faidahnya Rasulullah berbicara dengan hadisnya? Tentunya tidak akan ada faidahnya. Kita ambil satu contoh yang mudah dalam rangka untuk untuk takribul faham, untuk mendekatkan pemahaman. Kita memaknai tangan Eh, kita memaknai yadun dalam Al-Quran dengan tangan. Kita ambil satu contoh. Allah memang mempunyai tangan. Kita juga mempunyai tangan. Namun kita tidak boleh mengatakan tangan Allah seperti tangan kita. Kita ambil analog. Kita manusia punya tangan. Kemudian mohon maaf, monyet pun juga punya tangan. Apakah sama tangan kita dengan tangan monyet? Maka jawabnya tidak sama. Kita memiliki mata, kemudian kepiting juga memiliki mata. Apakah ketika dikatakan kepiting memiliki mata kita harus memahami berarti mata kepiting itu seperti mata kita? Tentunya kita mengatakan, "Uh, beda." Nah, ini sebagai contoh. Kalau sama-sama namanya yang ada pada makhluk saja hakikatnya, kaifiyahnya berbeda bagaimana lagi dengan makhluk dan Allah Subhanahu wa taala. Tentunya laisa kamislihi syai'un wa huwas basir. Tidak ada satupun yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka ini jawaban bagi saudara kita, ya sebagian saudara kita yang mengingkari bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki sifat rahmah. Kenapa? Karena kata mereka berarti kalau Allah itu memiliki sifat kasih sayang, Allah itu lemah. Allah itu butuh kepada yang lainnya. Padahal kita pun di dunia mengetahui bahwa seseorang yang memiliki sifat rahmah tidak mesti melazimkan dia lemah, seorang raja yang gagah perkasa, yang kaya raya, dia tidak lemah, dia seorang yang jago berperang dan seterusnya. Namun di satu sisi mereka memiliki sifat yang apa sifat kasih sayang. Maka kalau kepada makhluk saja makna tersebut ataupun alasan tersebut belum bisa dijamin kebenarannya apalagi kalau kemudian ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bukti secara indrawi kita semuanya telah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memang memiliki sifat rahmat. Satu contoh. Ini contohnya kalau di dalam buku ini itu ambil contoh di daerah Arab sana. Yang notabene hujan itu lebih jarang ketimbang di daerah Katulistiwa. Ketika malam hari hujan, kemudian esok harinya ada seorang yang bertanya kepada orang lain, ya. dengan apakah hujan tadi malam itu turun? Maka mereka akan mengatakan birahmatillah. Dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dengan apakah kita di dunia ini mendapatkan berbagai macam kenikmatan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita dihindarkan dari satu malapetaka. Terkadang kita diberikan satu kenikmatan, maka itu semuanya adalah karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan masalah bismillah ini pula ada semacam Eh, perbedaan pendapat di tengah-tengah ulama kaum muslimin. Apakah bacaan bismillah itu merupakan ayatun minal Fatihah amlah? Apakah bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah ataukah tidak? Maka khilaf para ulama dalam masalah ini. Sebagian mengatakan bahwa bismillah itu merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Yang sebagai konsekuensinya adalah ketika membaca Al-Fatihah di dalam surat eh, di dalam salat-salat yang bacaannya jahar, maka bismillah pun juga harus dibaca dengan jahar. Dan sebagai efeknya ketika ada seseorang yang bermakmum kepada seorang imam yang memulai bacaan Al-Fatihahnya dengan jahar tadi tidak kedengaran bacaan eh, bismillahnya sementara dia berkeyakinan bahwa bismillah itu merupakan bagian dari Al-Fatihah berarti eh, Al-Fatihah yang dia baca kurang. Nah, kalau Al-Fatihah itu dibaca dalam keadaan kurang berarti sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah satu salat yang tidak dibacakan di dalamnya Fatihatul Kitab yaitu Al-Fatihah. Ya ini yang pertama. Yang kedua mengatakan bahwa bismillah ini bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Namun para ulama yang berpendapat dengan pendapat ini mereka memiliki keyakinan bahwa membaca basmalah di dalam ataupun sebelum seseorang membaca Al-Fatihah itu hukumnya adalah sunnah. Ya, mereka semuanya menganggap bahasanya membaca basmalah hukumnya adalah sunnah. Ya, bukan merupakan kewajiban dan juga mereka tidak menganggap bahasanya tidak perlu membaca basmalah. Tidak demikian. Mereka para ulama rahimahumullah jami'an tetap beranggapan bahwa membaca basmalah sebelum baca Al-Fatihah itu dianjurkan di dalam bacaan-bacaan di dalam sholatnya sebagaimana juga bacaan ta'awud a'udzubillahi minasyaitonirrajim ini pun juga sunnah hukumnya Bahkan sebagian para ulama seperti Syekh Albani rahimahullahu taala beliau berpendapat disunahkannya kita membaca ta'awud a'udzu billahi minasyaitonir rajim ataupun a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim min hamzi wa nafi wa nafsi di dalam setiap rakaatnya. Nah, ini sebagian ulama seperti Syekh Albani rahimahullahu taala. Nah, maka sebagai konsekuensinya para ulama yang berpendapat bahwa bacaan basmalah ini bukan merupakan bagian dari Al-Fatihah, maka di dalam mengucapkan basmalah tidak ada keharusan membacanya dengan jahar. Lebih-lebih lagi dalam beberapa hadis seperti yang disampaikan oleh Ibnu Umar radhiyallahu taala anhumah Beliau mengatakan aku salat di belakang Rasulullah memulai dengan baca alhamdulillah. Aku salat di belakang Abu Bakar dan beliau memulai bacaannya dengan alhamdulillah. Aku salat di belakang Umar. Umar pun memulai bacaannya dengan baca alhamdulillah. Aku salat di belakang Osman, ya. Dia pun memulai bacaannya dengan baca alhamdulillah. Aku salat di belakang Ali dan dia pun memulai bacaannya dengan alhamdulillah. Ini pendapat yang kedua dari kalangan para ulama. Nah, manakah yang rojih? Ya, manakah yang rojih? Maka menurut Fadilatul Syekh Muhammad bin Saleh bin Usaimin rahimahullah taala dan para ulama yang pendapatnya diambil oleh beliau mengatakan bahwa yang rojih, yang kuat basmalah bukan merupakan bagian dari surat Al-Fatihah Al-Fatihah. Akan tapi basmalah merupakan ayatun mustaqillatun, ya, ayat yang terpisah. Oleh karenanya hampir seluruh surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an dimulai dengan bacaan basmalah kecuali surat Baroah ataupun surat At-Taubah. Nah, sedangkan para ulama yang mengatakan bahwa basmalah ini merupakan bagian dari surat Al-Fatihah, mereka tidak mau mengatakan basmalah juga merupakan bagian dari surat-surat yang lainnya. Apa bedanya? Ya, mereka mengatakan misalnya dalam e, surat Al-Baqarah ya setelah bismillahirrahmanirrahim kemudian alif lam mim. Nah, maka mereka tetap mengatakan alif lam mim ini adalah ayat yang pertama. Kenapa kok tidak bismillah yang dikatakan ayat yang pertama. Ya, ini sisi alasannya. Seandainya bismillah ini merupakan uh, <clears throat> ayat dalam Al-Fatihah, seharusnya pula bismillah dijadikan bagian dari surat-surat yang lainnya juga. Kenapa? Karena tidak ada dalil dalam Al-Qur'an dan sunnah yang membedakan status bacaan basmalah di dalam Al-Fatihah dan status bacaan basmalah di dalam surat-surat yang lainnya. Ini alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Al Imamul Bukhari wa Imamu Muslim. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qala Allah taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ya ini yang kita kenal dengan istilah hadis qudsi, ya hadis qudsi. Allah berfirman, "Qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini." Aku membagi salat itu menjadi dua bagian antara diriku dan antara hambaku fa idza qal alhamdulillahi rabbil alamin ketika seorang hamba di dalam salatnya membaca alhamdulillahi rabbil alamin maka qala Allah taala Allah berfirman hamidani abdi hambaku memujiku wa idza qal ketika hamba mengatakan ar-rahman ar-rahim qala Allah taala asna alayya abdi hambaku menyanjungku. Faidakol ketika hamba mengucapkan maliki yaumiddin, kalau Allah Ta'ala ya ketika hamba mengucapkan maliki yaumiddin Allah berfirman majadani abdi ya Allah eh, hambaku mengagungkan diriku. Fa iya qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ketika hambaku mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala Allah taala Allah berfirman hadza baini wa baina 'abdi nisfaini maka ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala itu terbagi menjadi dua yaitu sebagian untukku dan sebagian untuk hambaku. Ya, berarti tadi alhamdulillah satu, ar-Rahmanir Rahim satu dan Malik Yaumiddin satu. Tiga ayat ya. Kemudian yang keempatnya adalah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Fatihah berapa ayat? Tujuh ayat yang kita kenal dengan as-sab'ul masani. Tujuh ayat yang diulang-ulang. Berarti ini sudah masuk yang keempat. Inilah diantara alasannya. Ya alasan yang kedua bahwa Iya karena Abu wa iya karena Stein. ini adalah ayat yang keempatnya. Kemudian ketika wa idakal hambaku mengatakan ihdinas suratal mustaqim, qala Allah Taala Allah berfirman, hada li abdi maka ayat ini untuk hambaku. Wali abdi ma'asa'ala dan untuk hambaku aku akan kabulkan apa yang dia minta. Dan ketika hambaku mengatakan ihdinas suratal mustaqim uh, afan. Ketika hambaku kemudian mengatakan siratal an an'amta alaihim ya. Hambaku mengatakan siratal an an'amta alaihim berarti ini adalah untuk hambaku. Siratal an an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Berarti tiga ayat yang terakhir. Nah, Abu na'budu wa karena nasta'in ini berada di tengah-tengahnya. Kemudian kalau dilihat dari siaknya, ya, dari siaknya, ini alasan yang kedua. Sedang sekarang alasan yang ketiga, kalau kemudian dilihat dari siaknya, maka Biasanya di dalam satu surat Al-Quran itu antara satu ayat dengan ayat yang lain ya panjang pendeknya itu mutako riban berdekatan tidak terlalu jauh jaraknya ya, misalnya tidak ada uh, dalam satu ayat pendek sekali kemudian panjang sekali tidak biasanya berdekatan ini biasanya meskipun ada beberapa yang tidak demikian maka kata beliau kalau kemudian uh, pembagian ayat yang mulai siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin ini dianggap menjadi satu ayat ini sangat jauh perbedaannya dengan ayat-ayat sebelumnya ini kata beliau rahimahullahu taala jadi wallahu taala alam bahwa yang rojih insyaallah taala bismillah itu adalah ayatun mustaqillatun. Dan juga nanti di dalam salah satu ayat di dalam surat yang lain memang ada ayat yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam surat apa? Ya, nanti bisa dicari ya. Ada yang jelas. Kemudian kita masuk kepada ayat yang pertama ya masuk kepada ayat yang pertama yaitu alhamdulillahi rabbil alamin Allah Subhanahu wa taala memulai surat Al-Fatihah ini dengan mengajarkan kepada kita ayat pertama kali yang kita baca dalam setiap solat-solat yang kita lakukan mengajarkan kepada kita bahwa zat yang berhak untuk dipuji dengan berbagai macam kenikmatannya dengan segala kenikmatannya adalah Allah Subhanahu wa taala. dan juga bahwa ayat ini ataupun eh, awal dari ayat ini menunjukkan betapa lemahnya seorang hamba sehingga apapun ketaatan yang yang bisa dia lakukan itu semata-mata karena pertolongan dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka layak kemudian Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam awal-awal aktivitas yang kita lakukan. Dan ini pula yang biasa dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berpidato. Para khutbah baik khutbah Jumat ataupun khutbah yang lainnya, pertama kali biasanya beliau kemudian memuji Allah Subhanahu wa taala. Alhamdu kalau dimaknai ke dalam bahasa Indonesia ini maknanya ya memuji saja. Ya. Namun sebetulnya kata beliau saya Soleh bin Usaimin rahimahullah taala bahasanya alhamdulillah itu memiliki makna yang jauh lebih dalam daripada sekedar memuji yaitu kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki sifat yang terpuji sifat yang sempurna diiringi dengan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun sekedar memuji biasa seperti kita kepada orang lain, maka tidak perlu adanya pengagungan. Ya. Bahkan boleh jadi seorang itu bisa mengatakan terima kasih akan tapi benci kepada orang lain. Yang satu contoh kaidah dasar seorang muslim kepada orang kafir itu adalah benci. Kaidah dasarnya adalah benci. Namun bukan berarti benci harus kemudian Eh, menyakiti, membunuh ataupun secara umum berbuat dolim tidak. Kaidah dasarnya adalah benci kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmal akhir yuwadduna man hatallaha wa rasulah. Wahai Muhammad kau tidak akan pernah menjumpai seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mencintai orang-orang yang memusuhi Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Kaidah dasarnya adalah benci. Namun ketika kita diberi sesuatu oleh mereka, maka apa yang kita katakan? Kita tetap mengatakan syukron, terima kasih padahal kita benci. Adapun kepada Allah dan kita tidak tidak perlu kemudian mengucapkan kepada mereka dengan kata-kata hamdun, ya cukup syukron ataupun dengan kata-kata yang lainnya. Nah kepada Allah kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan alhamdulillah. Itu kita mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang terpuji, memiliki sifat-sifat yang sempurna yang kita di dalam mengakui tersebut diiringi dengan rasa cinta dan mengagungkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini menjadi pengingat bagi kita yang boleh jadi kita suka mengucapkan alhamdulillah alhamdulillah akan tapi boleh jadi belum muncul dari lubuk hati kita yang terdalam. Ya, hanya muncul dari ataupun hanya eh, tergambar di dalam lisan kita akan tapi tidak diiringi dengan rasa pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Nah, mudah-mudahan setelah kita mengetahui maknanya ketika kita mengatakan alhamdulillah itu kita rasakan ya, syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala muncul dari lubuk hati kita yang terdalam. Ya alhamdulillah Kemudian lillah. Ya, lillah ini eh, asalnya adalah huruf jar li kemudian kata-kata Allah. Namun dalam rangka untuk takhfif untuk meringankan bacaannya maka ya alifnya dibuang. Ya, kemudian kita baca lillah langsung. Dan li di sini memiliki makna al-ikhtisas. Memiliki makna pengkhususan. Artinya bahwa terima kasih yang kita ucapkan, pujian yang kita sanjungkan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Dan juga lebih bisa bermakna lil istihqaq yang maknanya dialah yang memang berhak. Allah Subhanahu wa taala lah yang memang berhak untuk mendapatkan segala bentuk pujian, pengagungan dengan penuh kecintaan. Dan lafdul jalalah Allah maka ya kata nama Allah tidak boleh digunakan untuk menamai selainnya. Kita tidak boleh memiliki anak kemudian kita namai dengan Allah tidak boleh durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah ini merupakan uh, pusat ataupun sumber dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang selainnya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala lillahi rabbil alamin yaitu Rabb semesta alam. Dan yang disebut dengan Rob itu adalah Al-Khaliq. Ya, Al-Khaliq. Kemudian Al-Malik dan Al-Mudabbir. Nah, kalau kemudian disandarkan kepada Al-Alamin, Robnya seluruh alam, maka Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini. Allah Subhanahu wa taala adalah pemilik alam semesta ini dan Allah Subhanahu wa taala adalah pengatur alam semesta ini. Dan kenapa alamin dikatakan alam? Karena alam itu satu di antara maknanya adalah al-alamah. Maka selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Ya, selain Allah Subhanahu wa taala itu namanya alam. Kenapa alam dikatakan alam? Karena keberadaan alam ini menjadi alamah. Menjadi pertanda tentang adanya Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita mendengar Rabbul Bait pemilik rumah berarti dialah yang e, membuatnya, dialah yang mengaturnya, dialah yang memilikinya. Meskipun membuatnya itu mewakilkan orang lain, ya, tapi dialah hakikatnya yang memiliki seutuhnya rumah tersebut. Ini Rabbul Alamin Nah di antara faedah yang lain dari ayat Alhamdulillahirabbil alamin ini menunjukkan kepada kita semuanya bahwa hendaknya kita manusia banyak-banyak belajar untuk menjadi manusia yang tahu diri kepada keberadaan al khalik Al-Malik, Al-Mudabbir yaitu Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ya, faedahnya jangan sampai kita yang kita ini tinggal dalam satu lingkungan yang diciptakan, yang dimiliki, yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala kok kemudian kita menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Entah mungkin kepada Nyai Roro Kidul, entah mungkin kepada penunggu Gunung Merapi, entah mungkin kepada penunggu batu besar ataupun yang lainnya. Ya. Kemudian Ar-Rahman Ar-Rahim yang tadi sudah kita bahas ketika kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Yang pada intinya bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang sangat luas, marilah kita semuanya kaum muslimin untuk selalu ingat negeri akhirat. Kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala yang lebih banyak 99 per 100 itu ada di akhirat Oleh karenanya pula jangan sampai kemudian kehidupan kita di dunia ini melalaikan kita dari kehidupan akhirat yang di sana penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang di sisi lain ketika kita melalaikan kehidupan akhirat, maka yang akan kita dapati adalah adab Allah Subhanahu wa taala yang juga berlipat ganda ketimbang seluruh adab yang ada di dunia ini. Demikian yang kita baca pada kesempatan uh, sore hari ini mudah-mudahan bisa kita lanjutkan pada waktu-waktu yang lain biidznillah taala dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu kepada kita dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat dan pula mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pahami tersebut di dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sambil diingatkan parkirnya. Alhamdulillahirrahmanirrahim telah sama-sama kita dengarkan uh, kajian yang disampaikan oleh beliau oleh Ustaz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala yang membahas pada hari ini yakni mengenai kalimat bismillahirrahmanirrahim lalu ditambahkan dengan alhamdulillahirabbil Sebelum kami tutup kajian karumah pada kesempatan kali ini kami menghimbau kepada para akhwat sekalian bahwasannya untuk minggu depan dan minggu-minggu seterusnya diharapkan untuk bisa uh, parkir yang tertib. Kalau bisa parkir hanya di bagian barat pagar kuning sehingga tidak mengganggu lalu lintas di sekitar Masjid Pogung Raya karena dikhawatirkan nanti akan terjadi eh, singgungan dengan warga sehingga akan mempengaruhi kajian karumah ini. Dan tak lupa kami ucapkan jazakumullahu khairan kathira kepada beliau Al-Ustaz Abu Salman Hafizahullah Ta'ala atas ilmu, atas kesempatan yang beliau sisihkan dan berikan kepada kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas beliau dengan balasan yang berlipat-lipat ganda dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada beliau dan kepada keluarga beliau serta kepada kaum muslimin sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Jannatul Firdaus sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pada kesempatan kali ini di masjid yang mulia ini. Amin Allahumma amin. Dan tak lupa kami pula mengucapkan jazakumullahu khairan katsira kepada Takmir MPR, Takmir Masjid Bogong Raya yang membantu penyelenggaraan kajian karumah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan ikhwan sekalian dan semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmatnya di kehidupan kita semua. Amin Allahumma amin. Demikianlah kajian karumah pada kesempatan sore hari ini. Ada lebihnya eh, dan kurangnya kami selaku MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang tidak berkenan karena yang benar hanya datang dari Allah Subhanahu wa taala sedangkan yang salah berasal dari diri kami dan setan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.